yeah. لعلهم يتذكرون Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah. dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Subhanallah, kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid. Keyakinan kepada Allah mantap. Kalau iman kokoh mah la khaufun alaihim la hum yahzanun. Enggak takut, enggak sedih dengan dunia ini. Mantap, ajeng terjadi siapapun yang yakin ajal itu hanya Allah yang pegang walaupun lala senjata di sini nggak akan takut kalau sudah waktunya mati ya tidak apa-apa mati saja mati semuanya juga mati yang dibunuh mati yang membunuh mati yang obatin mati yang diobatin mati apa? Yang ditakutkan suul khotimah saja. Menjulang sampai Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, iman bisa bertambah sampai pun night. الله itu kamu pindah ngaji ke sana berkhianat kamu pindah gitu. padahal inna syaitana lakum adu nah jadi kalau baca Quran pahami maknanya kelemahan kita membaca Quran tapi nggak ngerti tapi lumayan tanda khusu karena ngecek bacaannya anteng sama kita juga kan kalau al-ikhlas anteng kan jadi maghrib imam baca al-ikhlas semangat wah wah enggak hafal yang ketiga kalau imam bacaannya panjang ada yang tidak paham kesempatan, ah ya masih ke imam pasti panjang. Pengalaman sesuai dengan masalah yang dihadapi, sesuai dengan perencanaan yang belum tamat tadi sebelum sholat. Kira dari kali itu ke undangan dari kado nanti mana? Tapi ayah ya, kado nubahlah ada belum dipakai ya Allah dah ruku ke terus geni Allah ada tuh jadi imam ke sana beliau mah punya wilayah sendiri aku ada yang begitu tapi ada yang keempat nih kehel hadirin imam tengah coy ya. panjang pisang jadi makin panjang imam makin jengkel aja ya. punya perasaan Dengukus Gak sesuai sunnah nabi begitu. Masya Allah Seringan mana baca Twitter dengan baca Quran baca SMS dengan baca quran ayo ah sekarang di handphone sudah lebih gampang disiplin bangun tidur buka handphone Quran yang ada terjemahnya tapi kan sekarang saudara dikirimin SMS tauhid gitu ya kan senangkah nggak dikirimi ya eh, sedang pindah hari ini belum datang ya ada virus Insya Allah Allah kasih jalan keluar ada rencana nih ke depan tadi saya berbicara dengan operator salah satu operator saya bukan promosi operator manapun siapa aja yang mau diajak dakwah ayo Tadi ada operator Saya minta lima kali sehari kirim SMS gratis Tiap waktu sholat Real time Bedanya dengan mesin kita ini Antri Kalau 100 ribu Itu memerlukan banyak pintu kadang bisa 5 jam, 10 jam. Tapi kalau lewat operator seperti Twitter sekali kerjasama yang bukan bisnis ini dakwah nah, beliau sedang pikir-pikir kalau iya insya Allah saudara bisa hatam Quran terjemahnya lewat sehari lima kali dulu sehari sekali aja bayar dua ribu sekarang sehari lima kali enggak bayar keterlaluan saudara kalau nggak ikut ya gratis mau bayar mau gratis mau bayar acungkan tangannya mau gratis <laughs> saudara nanti diijabah fakir miskin seumur hidup kami mikir gratis saudara mikir sedekah gitu ya penting memahami terjemah Quran penting dan ditadaburi Ustaz yang tadi subuh dibaca apa? An tadi subuh siapa yang dengar di radio tadi subuh? ada yang ingat ya? harusnya kalau saya lupa saudara ingat satu favorit uh, Al-An'am 59 nih kalau di tadaburi ini masuk hutan nggak begitu takut ada sih takut takut ular takut tapi beda suasana baca Ustaz tolong عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya Tidak ada yang mengetahui selain dia Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut Tidak ada sehelai daun pun yang gugur Yang tidak diketahuinya Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering Yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata Lauhil Mahfuz kalau kita memahami ini Lihat dedaunan Masya Allah Ya Allah tiap daun Engkau tumbuhkan Setiap daun jatuh Engkau tahu Lihat daun berserakan Semuanya dalam ilmu Allah Datang semut Masuk singkau ya Allah Oh Begitulah nambah iman Makanya selain membaca ayat-ayat Qur'aniyah untuk meningkatkan iman, cari ilmu supaya bisa baca ayat-ayat kauniyah. Meningkat iman. Eh serius hadirin saya bersyukur sekali takdirnya kemarin ke Kalimantan lihat hutan lihat sungai lihat rawa lihat padang rumput beda tuh ya Allah ya Allah ke pinggir rawa-rawa ya Allah segini banyaknya pohon segitu banyaknya daun semuanya bertasbih kepadamu tidak ada yang jatuh ingat ayat ini mengatakan walaqad khalaqnal insan dan kami menciptakan insan. Ini bukan saya aja yang diciptakan oleh Allah. Hai saudara bikinan siapa? Ada David Beckham. Habis sepak bola dia masuk angin terus di <laughs> dibekam lagi. David <laughs> David Beckham itu kan ciptaan Allah ada yang bukan ciptaan Allah Harusnya lihat orang tuh ya Allah Bule Mancung pas ngaca Nah ngabdi demes nah, Ek demes Ek mansrit sama-sama bikinan Allah Ya kan Halo Mau hidung coklat goreng langsat, telur asin. Masya Allah, Allah itu nambah iman. Saudara coba eh, nonton TV yang khusus tentang favorit saya kalau di TV itu Discovery Channel ya. Ini bikinan orang luar tapi nambah iman. Kemarin mempelajari ilmu tentang anjing. Bagaimana anjing serigala, bulldog dengan yang kecil itu apa? Chinhua-hua siapa teh? Saya kurang begitu kenal sama dia ya mana janinnya saya lihat tiap hari itu perkembangan tiba-tiba bulunya oh rapi hanya 63 harian ya. Masya Allah tuh oh siapa dan anjing tidak hamil sendirian hamil di perutnya tuh udah banyak anjingnya sempurna gigi mata bulu ah, anjing poro-poro dia ngerti Seekor anjing tidak mengerti Yang punyanya enggak ngerti Dokter siapa? Enam tuh Keluar satu-satu Maha suci Allah Udah keluar dicilatin tanya dimakan Tali hari-hari. Beres Makanya kalau saudara sering melahirkan abdi mah e, sering melahirkan terlancar kata kucing abdi komo dengan ngobidan kan gitu. Ada yang mengerti bahasa Sunda? Oh, nambah iman gitu nonton TV teh mau ngapain nonton lawak ya Ah, ikut ketawa ngetawain orang sia-sia bener apalagi negara roger kita eh kenaon ya itu oh, eh, nanaos nabul gawe yang nyanyi di depan yang di belakang hut. hai mana nanaos saya damel ah kasihan ya biasa benar itu latihannya setakar kebak supaya kompak ah, ya mudah-mudahan mereka juga jadi paham tapi kita mah nggak usah kayak gitu ya sayang waktu terus apa lagi ilmu yang dicari ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillah uswah uswatun hasanah Allah ciptakan Nabi Muhammad tadi Allah berkalamkan Quran sekarang ciptakan nih nggak usah rubat-rubat mau sukses mau bahagia contek beliau nih bikin oleh Allah aim wajah mah rada susah kita nyonteknya akhlak kita dikasih wajah secakap Rasul belum tentu selamat orang gaya we hantem dosa ya kan pas-pasan aja banyak gaya ya kan aduh repot benar belajar tentang sirah Nabi pelajari bagaimana Siti Aisyah ada yang kirim marah piring dipecahkan piring di depan di depan Rasul gimana sikap Rasul Aisyah mana enggak tidak Rasulullah mah dipungutin piring pecah satu persatu nggak banyak bicara tuh pulang ke rumah udah malam pintu terkunci nggak berani ganggu di luar ngampar ada banyak solusi dijambak Rasulullah oleh orang Badui sampai merah Muhammad sini mana rezeki yang Allah kasihin sama kamu dipukul oh, enggak malah Mana Allah kekasih Sederhana Ada bedewi Anjing di masjid Wah oh, coba Biarkan selesai Banjur Masjid bukan tempat membuat kotoran Masjid adalah untuk ibadah Cik, Gitu ah, Rasul dihina Ngebalas Kamu tukang sihir Kamu pembohong Apa dibalas kamu tukang tipu enggak ya kalem jadi kalau ada orang yang menghina kita balas dan ini niru siapa majelis Rasulullah kebayang oleh saudara di majelis Rasul di Masjid Nabawi ada asbak rokok ya. Ali kebayang tidak siapa yang berani membayangkan itu Ayo kene ke Oh. Ini bukan menceritakan Nabi yang memanggil ya, saya tidak berani, tapi mungkin ada di antara teman-teman. jadi ya, sepotong emang rokona. Tidak terbayar Majelis yang santun, waro. Makanya kalau di masjid ada aswak, aduh ini teniru siapa? saya tidak membahas fatwa halal haram makruh tapi kalau orang belajar tentang Rasul susah mau berbantah-bantahan dan pasti sempurna contohnya ya kan pertanyaannya berapa banyak hadis yang kita baca setiap hari nah tadi itu ada rencana gitu lima kali Quran tambah hadis mau nah saya nggak kanannya mau gratis mau bayar ayo atau ngemodal hadirin beli buku tentang hadis Nabi kita mah lima puluh ribu di mall puluh ribu di masjid sama tidak? Oh beda makanannya beda kalau di mall mah kenceng 50 ribu nonton 30 ribu film naon yang ramai kenceng ya, jajan popcorn 20 ribu kenceng di masjid ngeluarin 50 ribu tadi sudah saudara dengar kan berapa canceling kajian ini oh fakta aja bukan masalah nyindir enggak enggak fakta ya 2 juta 800 nah pikir aja sendiri kalau yang datang ribu, berarti kan ada yang 800 tuh saudara <laughs> aduh ilmu tauhid ilmu yang mahal ai ngenceng cepet ceban berapa seribu teh bahasa itunya seceng Jawa WC umum seceng juga sama dengan ke WC tuh makanya ngaji sering iman kurang naik eta ya, karena seceng wae hadir. kalau pulang dari sini beli rokok 10 ribu berapa? ceban ya nah jadi bahasa Cina ya <laughs> aduh ayo Jangan ragu-ragu, darah-darah aja ajalah kalau buka dompet keluarin isinya. Pulang jalan sana ya. Nanti geger kalong tengah dedah dia. Jangan suka ragu-ragu atau kalau mau nambah yakin kan resep selanjutnya adalah mujahadah. Seperti orang yang kesini ditutup mata yakin karena dia sering kesini. Benar? Ada sahabat duduk waktu mahasiswa awas takdir Allah kecelakaan sekarang nggak lihat beres tuh kalau mijat nggak ketuker antara kepala dengan kaki saya naik sini beres ya yakin kenapa sering kalau saudara sering sedekah bagus saudara jadi yakin nggak berkurang rezeki apalagi yang harus dipelajari ini baru bab ilmu nih Al-Qurannya itu dengan tadabur kemudian <laughs> sirah Nabi ah yang selanjutnya adalah ilmu tentang sahabat para sahabat, para ulama karena beliau-beliau bersikap dengan ilmu Jadi kalau kita mempelajari para sahabat, wah masya Allah, para ulama, bagaimana kesabarannya, ketenangannya, kewarwannya. Ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang. Kemarin itu saya baca di Republika, ada ulama yang waro sederhana, <clears throat> diongkosi oleh orang kaya. Abah haji ya saya ongkosin Abah mah belum wajib haji Karena belum termasuk orang mampu Kalau saya pakai haji Ada pahalanya Saya juga bisa haji Tapi kalau dipakai bikin jembatan Uang haji ini 40 juta Tiap orang lalu lalang Pahalanya buat akang Bikin jembatan aja Gitu. Kadang-kadang kita mengedeketin ini, ngedeketin itu dah kalau belum mampu mah belum wajib. Tuh dengar satu ulama aja udah kelihatan kita jadi tamaknya ya. apalagi ilmu apalagi ustadz Reni, ustadz Fuad mau menambahkan apalagi ilmu yang harus dipelajari tentu saja ilmu syariat ya <clears throat> karena kita harus tahu ilmu apa yang disukai Allah dan yang tidak disukai Allah inti daripada agama itu adalah mengenal Allah mengenal ilmu untuk dekat dengan Allah mengenal ilmu yang tidak disukai Allah dan mengenal resiko kalau kita patuh apa efeknya kalau tidak patuh apa dampaknya sekarang apa ruginya nyari ilmu saudara kesini ada yang udah sering saya lihat ada beberapa di antara saudara yang istiqomah ruginya kesini apa ruginya ha? tiap lengkah bisa rontok dosa lengkah yang lain angkat derajat ongkos memangnya itu uang milik saudara demi Allah ongkos buat saudara tuh milik Allah tapi saya naik taksi ke sini itu taksi supirnya hamba Allah kenapa berat ngasih rezeki dia tapi mahal lah 40 ribu saudara saudara enggak senang jadi jalan rezeki orang. Dari dulu juga kita naik angkot puluhan kali, ratusan kali, hirup kene, benar? Ini serius hadirin. Jangan takut ngeluarin uang asal benar di jalan Allah keluarin. Nanti ada lagi. Buktinya hirup rupanya, ya kan? jangan berat dan jangan suka dihitung ke ke ke ke si eta ongkosan ke saya di delapan ribu ya kurang tinggal dua ribu deh ya gawat saya tuh bisa makan nasi goreng ah nggak makan sehari aja nggak akan kelaparan dari dulu juga sering saudara nggak jadi makan tahu tuh ada yang ngajak ke undangan perbaikan gizi benar kalau tahu saudara sudah lama tidak makan daging makanya ada akikah ya kan Nah lah Jangan suka banyak rewel hitung-hitungan Pastilah Allah cukupin Udah jelas para penempuh ilmu mah ada rezekinya Ngapain sih pusing-pusing amat tentang rezeki Hah? Dari dulu juga di perut ibu Nggak tahu apa-apa beres Benar? Dari bayi sampai detik ini kurang apa? Jadi keras begini ada. kurang kurang ajar kita ini benar udah yakin yakin aja Allah ngasih setiap hari segalanya Hah? ayo kita buktikan nanti minggu depan laporan panitia berapa kincleng kalau masih segitu-gitu kene hmm, berarti nggak mempan ceramah ini ada Gitu aja dulu ya Nah ilmu tuh hutang Allah tuh menciptakan ilmu buat diamalkan eh, Sebetulnya ini materi buat pengajian hari Sabtu Hijrah dari jahil kepada ilmu Dari teori kepada bukti Masalah kita tuh ada yang senang berilmu padahal ilmu diciptakan buat menuntun amal buat apa kita tahu ilmu sholat kalau nggak sholat ya kan benar nah Allah ngasih ilmu nih kalau diamalkan syukur lain ini syakartum la dan datang lagi ilmu lain jadi yang paling gampang ngedatangin ilmu sebetulnya amalkan udahlah nggak usah ragu ah, kita ngaco aja oleh Allah dijamin apalagi sungguh-sungguh ya orang yang tersesat aja ditunjukin oleh Allah bagaimana mungkin orang yang sungguh-sungguh terima kasih hadirin nanti buku-buku kita sebesar ini infaknya insya Allah separuh dari yang kemarin <clears throat> acungkan tangan yang datang karena undangan Twitter <clears throat> hanya ngecek aja Twitter follow Agim ah tinggal segini yang follow kenapa yang lain unfollow di atas nenek pakai Twitter oh. bagus hari ini kurang laku Twitter saya lagi tidak mood buka Twitter nih hari ini beberapa hari ini tapi terus ngirim yang SMS dapat SMS acungkan tangan yang dapat SMS tauhid acungkan tangan kalau mau ngacung tuh pede hadirin gak usah lihat kiri kanan kan tangannya masing-masing makasih yang belum dapat kiriman SMS tauhid acung acungkan yang belum dapat kiriman eh, saudara ngacung itu enggak ini enggak kenapa <laughs> yang belum dapat nanti daftar ya mudah-mudahan uh, ini sarana bisa makin nambah yakin ke Allah siapa ini yang mau syahadat Louis ada cium kantongannya mana benar ini namanya saya mohon maaf kalau salah baca ini dari mana Mbak Louis ah, saya maaf kalau kurang kalau salah baca halo rasa rada aneh <laughs> dari mana asal usul dari Manado papa Maluku mama ini oh iya baik semuanya mau di Maluku baca ini pasti cuma satu ciptaan Allah ya kan dan tidak pesan baik di Maluku maupun di Chinese ya kan jangan pernah minder dan malu jadi suku apapun karena kita tidak pesan jadi suku apapun baik Alhamdulillah tertarik menjadi muslimah iya boleh cerita apa yang mengantarkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal mulanya saya mengenal Islam itu dari calon suami saya. Dia banyak bercerita tentang Islam kepada saya sampai akhirnya saya tertarik uh, sama Islam. Saya diajarkan sholat dan tiba-tiba saya tertarik saya lakukan itu di rumah sampai hampir tiga tahun dan saya merasa ada sesuatu yang lain yang nggak pernah saya rasain gitu ketika saya sholat saya merasa hati saya tenang dan damai sampai saya mohon petunjuk sama Tuhan kalau memang ini jalan dari Tuhan yang terbaik untuk saya jalan yang e, lurus mohon dikuatkan hati saya dan saat ini saya merasa udah sangat gak kuat gitu pingin masuk Islam hati saya benar-benar udah merasa mantap dan kuat hingga akhirnya saya berada di sini sekarang Alhamdulillah itu sepanjang sholat nanti suaminya dapat pahala terus sering sering sholat ya <laughs> seorang ayah ngajarin fatihah ke anaknya Setiap kali anaknya sholat Ngalir pahalanya buat bapaknya Asal sholat bapaknya Jangan sampai kayak membangunkan santri Eh dihitung tuh dua sepuluh beres Dia tidur lagi oh, Lumayan pahala wungkul Jangan licik ya Baik senang saya dengarnya ya hidayah itu datang dari Allah bisa jadi lewat sua, calon suami bisa lewat apa saja bagi siapapun yang menjadi jalan tidak usah merasa berjasa karena Allah lah yang membulak balik setiap hati syukur Alhamdulillah ikuti ya sudah siap siap Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah Wa ashadu an la Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah Wa ashadu an la muhammadan rasulullah gitu ya wa ashadu anna wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi dan adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi islami dina. Muhammadin wa rasulah. Rabbana la wa min ladunka rahmah innaka antal akan datang ya ini undangan kita niatkan dakwah tidak sedikit yang menganggap pesantren Darul Tauhid sudah sepi ya, saya yakin Allah yang mendatangkan kamera mungkin untuk mengingatkan orang yang belum tahu sebetulnya penilaian orang sepi atau banyak tidak penting tetapi memberitahukan sesuatu yang apa adanya itu menolong orang tidak kotor hati terima kasih kawan-kawan sekalian mudah-mudahan manfaat mau berwakaf ini wakaf ya kalau tadi infak itu untuk masjid kalau wakaf untuk pembangunan eh, amal jariah lainnya mudah-mudahan siapapun yang wakaf ini memiliki pahala yang mengalir terus sampai kiamat penolak bala jadi jalan ijabahnya doa dan pembuka rezeki yang lebih halal berkah dan menjadi jalan mustajabnya doa-doa Al-Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن أيديهم وما خلفهم tidak pernah berpaling darimu Ujamkan di hati kami ya Allah Indahnya mencintaimu Tolongkan kami menjadi orang yang merasakan indahnya rindu ya Allah Rindu ingin pulang padamu Rindu ingin berjumpa denganmu Hai Allah yang maha baik Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina min ladunka rahmah Wa hayya lana min amrina rasyada Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Wal ahya'i minkum wal amwat اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رسول الله Terima kasih hadirin Tolong doakan khusus Mudah-mudahan diberi kesehatan Bisa istiqomah dalam berbuat sesuatu untuk agama ini tolong doakan dia supaya bisa pulih dan bisa kembali berbuat yang lebih baik terima kasih sahabatku sekalian doa hit majelis Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta